بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كمسلمين pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita sampai pada kesempatan sore hari ini ya. Banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ya, kesehatan, kesempatan dan tentunya nikmat iman dan Islam masih melekat pada diri kita dan kita berharap senantiasa Allah Subhanahu wa taala melekatkan hal itu sampai kita diwafatkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kepada siapa saja yang berjalan di atas petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam ya. Dan kita akan masuk di hadis yang ke-180 masih masih seputar uh, pembahasan zakat ya. Atau hadis yang ya 180 masih. Karena ada beda cetakan, beda beda nomor tapi yang kita gunakan ini cetakan yang kita pakai di sini eh, hadis ke 180 ya Taib hadis yang ke 180 membahas tentang uh, tentang masih seputar tentang zakat ya kita bacakan hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل سن أبيه Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Umar ala sadaqati untuk mengambil sedekah atau zakat ya sebagaimana kita sebutkan di pertemuan sebelumnya zakat juga disebut dengan sedekah ya dan Allah berfirman khudz min amwalihim sadaqatan ya tutahhiruhum wa tuzakkihim biha uh, ambillah dari harta mereka apa sodakotan Allah sebut sebagai sodakoh dan di situ yang dimaksud adalah zakat ya adalah zakat maka zakat juga sering disebut dengan sedekah dalam hadis maupun dalam ayat ya. Dan di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus Umar untuk mengambil zakat untuk mengambil zakat sehingga Umar ini statusnya amil ya Umar ini statusnya amil dan kita tahu bahwasanya amil itu juga menjadi salah satu uh, salah satu golongan yang diberikan zakat ya salah satu golongan yang diberikan uh, harta zakat Umar diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil harta zakat. Faqila maka Umar mengatakan, "Mana ibnu Jamilin wa Khalid bin Walid walid wal Abbas ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Rasulullah ada tiga orang yang enggak mau bayar zakat ketika diminta. Tiga itu adalah Ibnu Jamil, yang kedua Khalid ibn walid dan yang ketiga adalah Al-Abbas ammi ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah pun mengatakan Rasulullah bersabda ma yanqimu ibnu jamilin illa an kana faqiran fa aghnahu Allah ya nanti kita terjemahkan eh, dengan dengan penjelasan dari Syekh Salih Fauzan ya Uh, Ibnu Jamil ini mengingkari zakat ya, tidak mau bayar zakat ya. Padahal sebelumnya adalah sosok yang fakir kemudian Allah Subhanahu wa taala kayakan dia. Allah Subhanahu wa taala mampukan dia dalam uh, segi ekonomi ya. Wa amma Khalidun adapun Khalid fa innakum tadhlimuna Khalidan. Maka sungguh kalian itu kalau mengambil harta zakat lagi dari Khalid bin Walid ya maka kalian itu menzaliminya wa qad ihtabasa adra'ahu a'tadahu fi sabilillah ya sementara perlu diketahui Khalid bin Walid kata Rasulullah itu sudah mengeluarkan uh, hartanya dalam rangka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ihtabasa ay awqafa. Ya, nanti kita bahas juga makna ini secara mendetailnya dari pembahasan Syekh Saleh Fauzan. Wa ammal Abbas adapun Al Abbas kita tahu Al Abbas adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahiya alayya wa mithluha. Ya. Maka ini adalah ah, atasku dan sepertinya. Nanti kita juga bahas ini. Semakal kemudian katakan Rasulullah bersabda ya Umar amasy'arta anna ammar rajul sinu abihi. Apakah engkau tidak mengetahui bahwasannya paman itu adalah cabang bapaknya ya. Taib. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang mulia tentang syariat amil ya. Uh, amil itu hendaknya uh, Uh, fahadha fihi dalil hadis ini menerangkan kepada kita al anna waliyal amri yursilul ummal bahwasanya eh, ulil amri pemerintah itu mengutus amil mengutus orang-orang yang atau menjemput zakat ya mengutus orang-orang pekerja yang memang dia menjemput zakat Eh, datang ke rumah. Ya, ini ini adalah pemerintah yang memiliki wewenang demikian. Ya. Dan untuk memilih orang tersebut yang diutus untuk mengambil zakat maka hendaknya dipilih yakhtar al-amna as-siqat orang yang amanah orang yang siqah ya, terpercaya tidak sembarangan yang penting dia punya fisik besar bisa ditakuti kemudian suruh ngambil harta zakat tidak demikian. Maka yang diutus untuk mengambil harta zakat adalah orang yang terpercaya, yang amanah. Ya. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus seseorang yang uh, se se seseorang yang diutus oleh Rasulullah Alaihi Wasallam untuk mengambil harta zakat. Ini bukan Umar. Dulu pernah Kemudian orang tersebut ngambil setelah ngambil zakat datang kepada Rasulullah. Waqal dia mengatakan oh, hadza lakum wa hadza ilayya. Ini adalah harta yang ya untuk kalian artinya harta yang hasil dari pengambilan zakat dan yang ini itu uh, adalah hadiah untuk saya. Memang dihadiah dihadiahkan untuk saya. Ya. Kata orang tersebut yang diminta untuk mengambil zakat oleh Rasulullah SAW. Ini bukan Umar, ya, kisah yang lain. Ya. Namun ternyata yang dikirim dalam kisah ini adalah orang yang kurang amanah. Ya, dia tidak terpercaya. Dia mengambil zakat kemudian dia juga menerima hadiah. Ya, ini bentuk ketidakamanahannya dia tidak uh, dia menerima hadiah. Dalam sebuah hadis ya disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, tentang orang ini. Ma balu amilin ab'athahu ab'athuhu fayaqulu hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Ya. Ada orang yang uh, di aku utus untuk mengambil zakat kemudian dia mengatakan ini untuk kalian dan ini adalah hadiah yang dihadiahi dia hadiahkan untuk saya. Kemudian kata Rasulullah dalam uh, uh, khutbahnya, Rasulullah berkhutbah ya. Afala qa'ada fi baiti abihi? Apakah orang ini tinggal bersama di rumah bapaknya? Au fi baiti ummihi atau di rumah ibunya? Hatta yang zura ay, ay, ayuhda ilaihi amla. Agar bisa dilihat apakah ini uh, apakah dia itu dihadiahi atau tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari perbuatan orang tersebut yang menerima hadiah, sementara dia adalah pekerja Rasulullah yang mengambil zakat, pekerja pemerintah yang mengambil zakat, ya, pekerja penguasa yang mengambil zakat. Namun dia menerima hadiah dan ini diingkari oleh Rasulullah dan pengingkaran Rasulullah di hadapan para sahabat, ya. Eh, Pengingkaran Rasulullah terhadap perbuatan itu itu secara terang-terangan. Ya, secara terang-terangan. Bahkan angkara alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ghayatul inkar. Kata Syekh Shalih Fauzan, Rasulullah itu mengingkari perbuatan tersebut dengan sebetul dengan sebenar-benarnya pengingkaran, ya. Di depan para sahabat yang lain, ya, terang-terangan. Ala ru'usil ashhad ya, disaksikan oleh banyak para sahabat ya. ya ini satu e, menunjukkan satu perbuatan yang tidak bagus ya menerima hadiah uh, dari orang-orang sementara dia adalah pekerja uh, pemerintah dan dalam hadis lain Rasulullah bersabda hadayal ummal ghululun hadayal ummal ghulul hadiah untuk pekerja itu adalah ghulul ya Ghulul Ghulul itu se, ya, yakni al-ummal wal muwazzafin walladzina yatawallawna al-a'mal la yajuzu lahum ay ya'khudhu minan nasi syai'an min babil hadiyah ya yaitu apa para pekerja muwazzaf ya sama pekerja alladzina yatawallawna al-a'mal yang mereka memang diberikan satu pekerjaan ya dia dia pekerja ya pekerja pemerintah kalau seandainya itu pemerintah atau lembaga ya maka orang tersebut la yajuzu lahum ayyakhudhu minan nasi syai'an min babil hadiah. Dia enggak boleh menerima dari orang sebagai hadiah. Maksudnya seandainya dia uh, seumpamanya di kalau lembaga pondok nih, lembaga pondok kita kemudian guru ya kita semuanya ngajar di situ saya semuanya ngajar di pondok maka saya sebagai amil saya sebagai uh, pekerja di lembaga ini dan saya ngajar santri maka orang tua santri itu nggak boleh atau saya nggak boleh menerima hadiah dari orang tua santri. Ya, Nah ini ketika menerima hadiah dari orang tua santri maka itu namanya gulul. Ya. Nah, maka ini namanya gulul. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, لا يقبلullah sadaqatan min gululin. Allah tidak menerima sedekah yang harta itu berasal dari gulul. Ya. Ini uh, ini perbuatan hulul ya. Ini perbuatan hulul Atau ini ini ini menerima hadiah yang uh, semacam ini termasuk kategori hulul ya. Taib. Uh, ini yang diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu sahabat yang menerima hadiah dari orang-orang yang dia saat bekerja tagih zakatnya dan Rasulullah ingkari perbuatan ini maka tidak boleh oleh karena demikian di kemudian harinya kan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutus Umar bin Khattab sosok yang terpercaya sosok yang amanah ya Umar bin Khattab lah yang kemudian mengambil harta zakat kemudian ketika Umar bin Khattab mengambil harta zakat maka Umar laporan ya Umar laporan dari sini kita bisa mengambil pelajaran annal amil yubayyin ma hasala wa la yaskut hendaknya pekerja itu menyampaikan apa yang terjadi di lapangan jangan diam saja sebagaimana Umar Umar laporan kepada Rasulullah Mana ibnu Jamilin wa Khalid bin Walid wal Abbas ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ada tiga orang yang enggak mau bayar zakat. Ibnu Jamil, Walid bin Khalid, eh, Khalid bin Walid. Kemudian Al-Abbas, paman Rasulullah SAW. Ini tidak mau bayar zakat. Omar laporan kepada Rasulullah sebagai penguasa pada sebagai pemerintah. Ya. Kemudian eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang Ibnu Jamil. Ya. Maka Ibnu Jamil ini di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa Ibnu Jamil itu adalah orang yang e, turun ayat membicarakan tentang dia yaitu di di surat At-Taubah ayat 75. Ya, di mana Allah berfirman Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Dan di antara mereka ada yang Allah, ada yang berjanji ya. lain atana min fadlihi kalau Allah memberikan uh, karunia ya. Lanasaddaqanna wa la nakunanna minas salihin. Pasti kami akan membayar menunaikan zakat, memberikan sedekah dan pasti kami menjadi di antara orang-orang solih. Falamma atahum. Namun ketika diberikan kepada mereka harta, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi. Ketika diberikan, Allah berikan karunia-Nya kepada orang tersebut, namun ternyata bakhilu bihi. Dia enggan untuk uh, mengeluarkan hartanya dalam rangka bersedekah atau menunaikan zakat. Ya. Maka ayat ini di antara para ulama ada yang mengatakan berbicara tentang Ibnu Jamil ini. Ya, makanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yanqimu uh, ma yanqimu Ibnu Jamil." Ma yanqimu Ibnu Jamil illa an kana faqiran fa aghnahu Allah. Ma yanqimu Ibnu Jamil ay ya'ni ma yunkiru Ibnu Jamil, apa yang diingkari oleh Ibnu Jamil, ya. Apa yang diingkari oleh Ibnu Jamil yaitu dari harta adalah an kana illa an kana faqiran fa aghnahu Allah. Melainkan dulu dia adalah orang yang fakir, kemudian Allah yang ngasih dia uh, kekayaan. Allah yang merubah uh, status ekonomi dia. Ya. Apa yang diingkari oleh Ibnu Jamil ini adalah semuanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka eh, kata para ulama di sini adalah ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, hadza min babiz dzam bima yushbihul madh. Ini adalah perbuatan eh, Rasulullah sallallahu betulnya mencela perbuatan ini. Namun seakan-akan uh, al-madah memuji seakan-akan memuji ya seakan-akan memuji padahal ini adalah uh, pencelaan Rasulullah SAW terhadap perbuatan Ibnu Jamil yang dia sudah mampu sudah seharusnya menunaikan zakat membayar zakat namun dia tidak mau bayar zakat ya ini yang pertama jadi Ibnu Jamil ini seakan-akan dia kufur nikmat ya dan di sini juga kita bisa ambil pelajaran wujubu syukrin ni'mah wa adamu inkariha. Wajibnya kita mensyukuri nikmat dan tidak boleh mengingkari nikmat. Ya Allah, apa yang kita miliki? Ya, kendaraan. Apa yang kita miliki mungkin alat komunikasi yang bagus ya. Ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala dan wajib untuk kita syukuri. Haram untuk kita ingkari. Nah, ini adalah semua hasil dari usaha saya ya. Tidak boleh seperti Korun yang mengatakan ya innama utituhu min ilmin indi. Saya dapat ini semua ini karena uh, karena usaha saya, karena ilmu saya ya. Padahal ini semua adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka karena takaburnya Korun ya bahwa itu adalah karunia Allah tapi dia katakan ini adalah hasil jerih payah saya maka Allah katakan fakhasaf nabihi wa bidarihil ard maka kami ambleskan dia dan juga dengan harta-hartanya kepada ke dalam bumi ini ini sikap uh, ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kepada hal yang demikian ya ini pertama tentang Ibnu Jamil ya. Maka Ibnu Jamil ini tidak dibela oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, berdasarkan laporan Umar bin Khattab yang tidak mau menunaikan zakat adalah uh, Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid. Maka Rasulullah bersabda, "Amma Khalid, adapun Khalid" ya, Rasulullah SAW itu membela ya Rasul dafi'un anhu wa'tadharu anhu. Rasulullah membela Khalid bin Walid karena Rasulullah tahu kondisi para sahabatnya. Ya. Tentunya bagaimana kondisi Khalid juga tahu Khalid ini adalah sahabat yang mulia ya. Sahabat yang yang mulia ya. Panglima perang ya. bahkan dia adalah panglima perang. Rasulullah mengatakan amma Khalid adapun Khalid fa innakum tadlimuna Khalidan. Sungguh kalian adalah menzalimi Khalid ya. ya. Kenapa waqad ihtabasa adra'ahu wa'tadahu fi sabilillah ya. Kenapa? Karena Khalid itu ihtabasa yakni awqafa dia sudah mengeluarkan uh, hartanya adra'ahu wa'tadahu yakni silahahu ya. Harta apa uh, pedangnya ya. Eh, Khalid bin Walid mengeluarkan hartanya mungkin dengan membelikan pedang kemudian di uh, diberikan atau di, di, di ditunaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad ya fi sabilillah dan kita tahu yang namanya fi sabilillah itu juga eh, yakni al jihad dan itu adalah jihad itu adalah salah satu salah satu asnaf yang dimana harta zakat itu bisa ditunaikan kepadanya. Ya. Dan Khalid bin Walid itu menunaikan dalam rangka fi sabilillah. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persaksikan, "Amma Khalid fa innakum tadlimunahu wa qad ihtabasa." Dia sudah mewakafkan ya barangnya atau hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad. Maka kalau diambil lagi ya Khalid sudah enggak ada hartanya. Kalau dipaksa berarti itu menzalimi, ya. Ya, kalau dipaksa berarti menzalimi. Maka maknanya pembelaan Rasulullah adalah tentang Khalid anna Khalidan radhiyallahu anhu sarafa zakatahu fi al asya. Pembelaan Rasul terhadap Khalid bahwa Khalid itu sudah menunaikan zakat dan itu adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berjihad ya untuk berjihad ya untuk berjihad maka Rasulullah memberikan i'tidar dan juga memberikan uh, memberikan pembelaan terhadap Khalid bin Walid ya Rasulullah tahu kondisi Khalid bin Walid sebagaimana Allah katakan bahwa jihad itu adalah salah satu asnaf yang uh, di situ ditunaikan harta zakat Kemudian ihtabasa ay waqafa waqaf mewakafkan dan di situ silah pedang. Maka di sini juga bisa diambil pelajaran ya. Bisa diambil pelajaran ya, di luar zakat ya. Adalah ala annahu yajuzu waqful manqul. Ya, waqfu syai'il manqul bolehnya itu mewakafkan harta yang bergerak. Jadi istilah wakaf itu bukan hanya untuk tanah, wakaf tanah sekian. Tetapi bisa juga wakaf kendaraan ya. Kasayfi wasilah wadabah ya. Bisa di sini wakaf pedang ya. Bisa wakaf dabah kendaraan ya. Falaisal waqfu khasan bil asya'i thabitah Maka wakaf, wakaf itu tidak khusus untuk uh, harta yang tetap. Bukan hanya bisa mewakafkan rumah saja, mewakafkan tanah saja, tetapi juga lebih fleksibel uh, wakaf motor semuanya bisa saja ya atau wakaf alat komunikasi untuk dakwah ya, boleh saja, bisa saja untuk sarana dakwah. Ini ini satu hal yang diperbolehkan. Sebagaimana uh, yang dilakukan oleh Khalid bin Walid dan itu mendapat dukungan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini yang kedua. Maka adapun Khalid sosok sahabat yang kedua yang tadi diminta zakat namun tidak membayar kepada Umar dibela oleh Rasulullah karena memang realitanya dia sudah menunaikan. Kemudian yang ketiga wa ammal Abbas. Adapun Al Abbas kita tahu Abbas adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al Abbas bin Abdul Muthalib. Ya. I'tadharu anhu fi annahu qad adda zakah muajjalah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan uzur bahwasanya Abbas itu sudah menunaikan zakat lebih dulu. Ya. Sebelum diminta oleh Umar ini makna yang pertama. bahwasanya uh, eh, Abbas itu sudah menunaikan zakatnya lebih dulu sebelum diminta oleh Umar. Fahiya alayya kata Rasulullah eh, zakatnya dia alayya wa mithluha ay innaha indi. Zakatnya sudah di saya. Ya, sudah ditunaikan oleh Abbas dan itu langsung sudah ke saya. Ini makna yang pertama. Ya sudah ditunaikan oleh Abbas secara langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna yang kedua, fahiya alayya wa qila al-muradu anna Rasulullah tahammalaha an, an ammihi. Ya, bahwasannya makna yang kedua fahiya alayya itu tanggung jawab ammunya, tanggung jawab pamannya yaitu Abbas itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu tanggung jawab saya, istilahnya gitu. Ya, ini makna yang kedua tentang uh, Al-Abbas. Ya, tentang Al-Abbas dalam cerita di mana Umar ketika meminta zakat atau menarik zakat itu tidak ditunaikan oleh Al-Abbas. Maka maknanya adalah Abbas itu sudah menunaikan lebih dulu kepada Rasulullah atau Rasulullah itu mengatakan bahwa tanggung jawab Abbas seba, apa, sebagai pamannya itu ada pada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, ya, bayana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ma’udhur ma'dhurin. Rasulullah menjelaskan udhurnya orang-orang yang memiliki udhur, yaitu Khalid dan Al Abbas. Ya, wa dhamma alladhina la udhur lahum dan Rasulullah mencela orang yang tidak memiliki uzur seperti tadi si uh, Ibnu Jamil. Bahkan ada yang mengatakan dahulu Ibnu Jamil itu adalah orang munafik, namun uh, pada akhirnya beliau bertaubat. Ya, pada akhirnya beliau bertaubat. Ya. Ya, tapi Rasulullah sebagai pelajaran ya, untuk yang lainnya dicela tetap dicela. Karena Rasulullah tidak membiarkan, tidak memberikan uzur untuk tidak menunaikan zakat. Rasulullah SAW eh, tidak membiarkan, eh, tidak memberikan uzur untuk tidak menunaikan zakat. Ya. Dan ini adalah bentuk insaf, keadilan Rasulullah SAW. Orang yang punya uzur dijelaskan, yang tidak punya uzur juga disampaikan. Ya. Ini bentuk eh, keadilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terakhir ya di hadis terakhir Rasulullah mengatakan tentang uh, Abbas ini bagaimana. Rasulullah menyebutkan tentang paman beliau Al-Abbas bahwasanya paman beliau itu adalah Ammu Rasul. Dengan beliau mengatakan uh, ya Umar ama sya'arta anna ammar ammar rajuli sinu abi Wahai Umar, tidakkah engkau merasa mengingat bahwasannya uh, paman itu eh, membahas tentang Al-Abbas karena itu adalah paman Rasul. Rasulullah mengingatkan bahwasannya paman itu adalah sinu abih, cabang bapaknya. Ya, cabang bapaknya, artinya kakak atau adiknya uh, orang tua itu adalah am, paman. Itu adalah paman sinwa uh, eh, orang uh, kakak atau adiknya bapak, maka itu adalah am, paman. Kalau saudaranya ibu namanya khal. Ya. Dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau dalam bahasa Arab beda, kalau dalam bahasa Indonesia mau saudara dari bapak atau dari ibu ya paman. Sama aja. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau saudara bapak itu namanya am, ammun. Tapi kalau saudaranya ibu itu namanya khal. Kalau paman berarti paman dari ibu itu khal, Pak kalau bibi dari ibu itu khalah. Kalau paman dari bapak itu ammun, kalau bibi dari bapak itu ammah, ammatun. Nah, itu beda kalau dalam bahasa Arabnya. Cabangnya beda. Tapi yang jelas yang menjadi bahasan kita adalah Rasulullah menegaskan bahwa Abbas itu adalah uh, paman beliau dengan mengatakan, mengatakan bahwasanya paman itu uh, saudaranya bapak artinya deket banget saudaranya eh, maka layak bahwa itu menjadi tanggung jawab saya seakan mengatakan demikian dan uh, sinwu uh, sinwu itu adalah cabang ya sinwu abi cabang bapaknya cabang ya adik atau kakak itu itu sinwu sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an wa fil ardi qita'um mutajawiratun ya dan dalam muka bumi di bumi ini qita'um mutajawiratun ya ada bagian-bagian artinya bagian-bagian tanah ya mutajawirat yang berdekatan wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhil sinwanun wa ghairu sinwan ini kata kata Allah S.W.T dan juga ada kebun-kebun yang di dalamnya ada a'nab ya, ada anggur-anggur dan tanam-tanaman dan pohon kurma. Pohon kurma apa? Sinwanun wa ghairu sinwan, yang bercabang dan juga yang tidak bercabang, ya. Ya'ni fintaini fi aslin wahid au kullu wahidatin fi aslin mustaqil. Ya. Nakhlah sinwan, ya. pohon kurma yang sinwan yang bercabang itu Eh, dari bawahnya itu satu kemudian menyabang jadi dua atau jadi tiga nah itu namanya uh, nakhil sinwan ya pohon kurma yang bercabang seperti itu dari bawahnya au ghairu sinwan atau yang tidak bercabang artinya asalnya uh, mungkin akarnya itu masing-masing ya akarnya masing-masing kemudian dalam lanjutan ayat Allah berfirman sinwanun au ghairu wa ghairu sinwani yusqa in wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul ya satu asal satu akar jadi bercabang atau uh, tidak artinya memiliki masing-masing memiliki akar kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menjadikan berbeda-beda dalam segi rasa hmm. Artinya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu. Bahkan Allah bisa menjadikan rasa yang berbeda, rasa kurma yang berbeda yang padahal dari akar yang sama. Padahal dari akar yang sama. Bahkan bima in wahid yang dia disiram dengan air yang sama. Mungkin mengalirnya mengalir air yang sama di situ. Disiram dari air yang diambil dari sumber mata air yang sama tetapi ternyata setelah tumbuh berbuah, kemudian rasa kurmanya berbeda. Dan ini Allah maha mampu untuk melakukan hal demikian. Ya. Ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kemampuannya akan hal demikian. Maha mampu Allah menjadikan demikian. Nah, ini tentang Sinwan ya. Sinwu Abi ya. Sinwu bahwasanya paman itu cabang bapak, cabang bapak. Intinya al-hasil kata Saleh Syekh Saleh Fauzan, anna hadza fihi bayan li fadlil Abbas. Ini menjelaskan tentang keutamaan Al-Abbas. Ya. Radhiyallahu anhu fihi ihtiram ni qarabati Rasul tentang pemuliaan terhadap kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna lahu maziyatul qarabah ala ghairihi. Dia memiliki kelebihan berupa kekerabatan uh, dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak bisa kita pungkiri. Al Abbas memiliki kelebihan berupa korobah, berupa kekerabatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mungkin ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, mengambil alih tentang tanggung jawabnya maka itu satu hal yang pantas. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis tentang seputar zakat ya tentang amil ya juga tentang mani'uz zakah orang-orang yang tidak mau membayar zakat ya dan tentunya uh, mani'uz zakah bahkan um, Abu uh, Abu Bakar radhiyallahu sebagaimana tadi kita katakan bahwasanya Rasulullah tidak memberikan uzur untuk mani'uz zakah ya Rasulullah tidak memberikan uzur untuk orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat ya Eh, adapun tadi Al-Abbas dan Khalid bin Walid maka Rasulullah menjelaskan menjelaskan bagaimana yang sebetulnya, bagaimana yang sebenarnya bahwa Khalid dan Al-Abbas bukan maksudnya tidak menunaikan zakat ya, tetapi sebagaimana yang tadi kita sebutkan ya. Khalid sudah menunaikan lebih dulu uh, juga demikian Al-Abbas sudah menunaikan lebih dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan versi makna yang pertama ya. Taib eh, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala demikian yang kita sampaikan di kesempatan ini kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kita tutup pertemuan ini dengan eh, doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Eh, kami mohon maaf atas segala kurang dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.